Seperti al-musyabbihah, wal-mu'tazilah, wal-jahmiyah, wal-jabriyah, wal-qadariyah, wa ghairihim. Disebutkan berlepas diri dari mereka dan semoga kita dilindungi jangan sampai terbawa sesat seperti mereka seluruh ahlul ahwa. Hanya saja disebut beberapa yang paling kufurnya, yang paling menyimpangnya. Disebutkan musyabbihah sudah dibahas, wal mu'tazilah sudah dibahas. Atau sekarang kita pada akhir pembahasan dari aliran mu'tazilah. Setelah itu kita akan bahas tentang Jahmiyah, Jabriyah, Qadariyah dan seterusnya. Di akhir pembahasan tentang Mu'tazilah disebutkan dalam syarahnya oleh Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah wa indahum anna at-tauhid wal 'adl min al-usul al-aqliyah menurut mereka para Mu'tazilah bahwa tauhid dan keadilan itu sifatnya prinsip akliyah diputuskan dengan akal dibahas dengan akal allati la yu'lam sihhat as-sama' illa ba'daha yang menurut mereka tidak diketahui kebenaran riwayat-riwayat atau tidak diketahui kebenaran nukilan-nukilan dari Quran dan Sunnah kecuali setelah ada prinsip itu di dalam akal-akal manusia. Dan ini salah satu dari pemahaman HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Kata mereka yang pertama kali, atau lebih tepatnya Hizbut Tahrir, karena bukan Indonesia. Tetapi didengkotnya di sana. Ketika mereka datang ke Yordan, menemui Syekh Al-Albani kemudian berdiskusi berbicara tentang ilmu agama kata Syekh Al-Albani aku tidak mau berdebat kecuali ada rujukan yang sama Hizbut Tahrir ini berkata rujukan kita adalah akal kata Syekh Al-Albani tidak saya akan diskusi dengan kalian kalau rujukan kita sama bahwa rujukan kita adalah Quran dan Sunnah ayatan haji. Kemudian dibantah lagi oleh Hizbut Tahrir. Akal itu sudah ada sebelum ayat. Akal itu sudah ada sebelum hadis. Akal itu sudah lebih dulu daripada nakal. Maka itu nukilan. Quran dan sunnah. Wala yu'lam sehatan nukul atau nukulat illa bil akal. Tidak mungkin kita bisa menyatakan sahihnya benarnya nukilan-nukilan tersebut kecuali dengan akal. Berarti akal lebih dulu, maka akal adalah rujukan. Kata Syekh Al-Albani tidak. Setelah turun Al-Quran, setelah diutus Rasulullah, maka rujukan kita setelah Allah turunkan Quran dan Sunnah itu adalah Quran dan Sunnah. Sampai dua kaset, dulu masih pakai kaset. Tahu ya? dua kaset itu berarti dua jam berbicara tentang rujukan Quran dan Sunnah atau akal. Dua kaset ini hanya menyebar dengan judul Afrah Mu'tazilah. Afrah itu dari farah, Anaknya ayam itu namanya farah. Berarti Afrah Mu'tazilah maknanya piyik-piyik Mu'tazilah. Siapa? Hizbut Tahrir sudah cikal bakal Mu'tazilah di masa kini adalah haula sudah menjadi afrah Mu'tazilah. Karena berpikir akal lebih dulu dari Quran dan Sunnah, maka akal menjadi rujukan utama sebelum Quran dan Sunnah. Ternyata disebutkan di sini oleh Abu Ja'far At-Tahawi tentang Mu'tazilah dan dijelaskan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah bahwa Mu'tazilah memiliki pemahaman bahwa pembahasan tauhid, pembahasan keadilan itu semuanya dari akal. Sedangkan nukilan-nukilan la yu'lam sahhatus sama' illa ba'daha. Tidak mungkin diketahui kebenaran apa yang didengar dari riwayat-riwayat atau dari dalil-dalil kecuali setelah akal. Wa idza istadallu ala dzalika bi adillatin sam'iyyah. Kalau mereka berdalil atau kita berdalil dengan dalil-dalil sam'iyah. Dalil sam'iyah adalah yang didengar dari ayat atau hadis. Maka samanya dengan apa? Nakliyah, nukilan. Kalau mereka berdalil dengan dalil-dalil sam'iyah, Quran dan sunnah, fa innama yadhkurunaha lil i'tisam biha. Niscaya mereka itu hanya menyebutkan Quran dan Sunnah hanya sebagai dukungan terhadap apa yang sudah ada di akal mereka. Paham? Itu Mu'tazila. Ini mereka simpulkan dulu dengan akalnya. Setelah mereka mendapatkan satu kesimpulan, maka mereka cari ayat dan hadis untuk pembenaran, untuk iktibad. memperkokoh, memperkuat fa inna ma yadhkurunaha lil i'tidadi biha la lil i'timadi 'alaiha bukan untuk bersandar berdalil dengan Quran dan sunnah atau dalil-dalil sam'iyah bukan tetapi hanya untuk stempel pembenaran yang sudah ada dalam akal-akal mereka fahum yaqulun la nusbit hadza bis sam' Mereka selalu berkata, kami tidak menetapkannya dengan dalil sam'i balil ilmi biha mutaqaddimun alal ilm bisahhatin naql bahkan kita menetapkannya dengan akal kita mengetahuinya dengan akal mutaqaddim lebih dulu daripada ilmu tentang benarnya nukilan-nukilan faminhum man la yadhkuruha fil usul Bahkan mereka sebagiannya tidak menyebutkan dalil Quran dan Sunnah sebagai prinsip-prinsip dasar. Tidak masuk. Itu qala la faidata fiha indahum. Karena mereka menganggap nggak ada faedahnya. Karena semua kebenaran bisa dipahami dengan akal, kata mereka. Karena mereka beranggapan bahwa kebenaran itu disimpulkan dengan akal, maka dalil-dalil sam'i atau dalil-dalil nakli menurut mereka tidak perlu. Wa minhum man yadhkuruha liyubayyin muwafaqat as-sam' lil aql. Sebagian yang lain dari mereka kadang membawa dalil-dalil sam'i, kadang membawa dalil-dalil nakli hanya untuk mencocokkan dengan akalnya Buktinya kalau akal saya benar, lihat ayat ini, lihat hadis ini, lihat riwayat ini, cocokkan dengan apa yang saya katakan dengan akal saya. Hanya itu. Wali sinna nasi atau hanya untuk menentramkan manusia. Bagaimana menurut kamu? Menurut saya. Saya pikir kalau kamu lihat begini, melihat ini, melihat ini berarti kesimpulannya begini. Bukan begitu? Kalau dia menyatakan iya, nanti akan diberi ketentraman, inas. Dan ini juga ada dalam Quran. Ada dalam hadis. Kemudian mulai menyebutkan ayat dan hadis untuk mendukung apa yang sudah disimpulkan oleh akalnya. nasi biha. Lalu li'timadi alaiha. Bukan untuk menjadikan sebagai sandaran. Tidak sama sekali. Wal Quran wal hadis fihi indahum bimanzilati syuhudi zaidina ala nusab. Mereka eh, Quran dan hadis menurut mereka kedudukannya hanya sebagai saksi-saksi. Sebagai tambahan. Saya ulangi, Bukan zaidin, zaidaini ala nisab. Kenapa zaidain? Quran dan sunnah. Quran dan sunnah hanya sebagai syuhud az-zaidain. Hanya sebagai tambahan saksi terhadap apa yang sudah diberi dari bagian nisabnya. Ini apa yang sudah saya katakan dengan akal, dengan prinsip-prinsip akal, dengan kaidah-kaidah akliyah, dengan usulul akliyah ila akhirnya Kemudian berkata, lagi pula ada saksi yang membenarkan. Di antaranya dalam Quran, di antara dalam sunnah. Sehingga kadang mereka menambahkan pula dari agama-agama lain. Bahkan didukung pula dari apa yang dikatakan oleh Injil oleh kaum Nasrani, bahkan dibenarkan oleh Buddha dalam agama mereka, bahkan dibenarkan pula begitu. Apa yang sudah disimpulkan oleh akal mereka didukung dengan sekian akwal wal madad اللاحق بعسكر مستغن عنهم maka al-madad bantuan yang berikutnya al-lahiq yang akan datang berikutnya dengan bala tentaranya mereka mustagnin anhum mereka tidak butuh sesungguhnya mustagnin anhum mereka tidak membutuhkannya. Bimanzilati man yattabi' hawahu wattafaqa anna syara' ma yahwah. Kedudukannya seperti seorang yang mengikuti hawa nafsunya. Kebetulan ittafaqa anna syara' yuwafiq ma yahwahu. Kebetulan syariat mencocoki apa yang diinginkannya. Sudah kesimpulan dulu bahwa ini enak dong kata kesimpulan hawa nafsunya. Kalau boleh begini, boleh begini, boleh begini, wah ini nikmat sekali. Ternyata ada dalam syariat, maka mereka berkata, ah benar kan? Ada, cocok, dia pakai. Baik, as'alukum. Aku tanyakan pada kalian. Orang tadi mengikuti apa yang dia simpulkan atau mengikuti Quran dan Sunnah? Mereka mengikuti hawa nafsunya. Saya suka yang begini, ini enak dong. Pegang. Ternyata ada ayat, ah kan di ayat juga ada. Kan ada di hadis. Maka orang ini pada hakikatnya bukan mengikuti Quran dan Sunnah, mengikuti hawa nafsu. Demikian pula Mu'tazilah berpikir dengan akalnya, dengan kaedah-kaedah akliyah kata mereka yang dijuluki ilmu kalam atau ilmu filsafat atau mantik atau sammi wala haraj. Kemudian kebetulan mencocoki Quran dan Sunnah, maka mereka berkata, lihat apa yang saya simpulkan. Benar kan? Sesuai dengan ayat ini, sesuai dengan hadis ini. Ikhwani fiddina azakumullah. Kalau kebetulan cocok. Kalau tidak, mereka akan seret supaya cocok. Ayat ini pun maksudnya seperti yang saya simpulkan tadi. Hadis ini pun maksudnya seperti yang saya katakan tadi ditarik untuk mencocoki apa yang mereka katakan. Nasallallahu alaihi ya. Kama qala Umar ibn Abdul Aziz. Sebagaimana dikatakan oleh Umar ibn, Aziz, ibn Abdul Aziz rahimahullah. La takun mimman yattabi'il haq idha wafaqa hawahu. Wa yukhalifuhu idha khalafa hawahu. Janganlah engkau menjadi seorang yang mengikuti kebenaran kalau mencocoki hawa nafsunya dan menyelisihi kebenaran kalau tidak mencocoki hawa nafsunya. Jangan. Jangan jadi manusia yang mencocoki kebenaran kalau kebetulan cocok dengan hawa nafsu. Dan menentang kebenaran kalau kebetulan bertentangan dengan hawa nafsu. Jangan. Jangan seperti itu. Berarti pada hakikatnya dia mengikuti hawa nafsu yang kebetulan cocok dengan Quran dan Sunnah, mereka gembira, ah, kan cocok dengan apa yang saya sukai. Kalau tidak cocok, mereka akan berkata, ini mungkin salah nih ayatnya. Jangan-jangan hadis ini tidak tepat. Mungkin hadis ini baik. Memang hadis itu ada sanadnya. Rawi-rawinya walaupun jujur kan bisa salah. Namanya manusia. Sehingga hadisnya tidak meyakinkan. Lihat azakumullah. Dikatakan hadis tidak meyakinkan. Bagaimana dengan ayat? Bukankah ayat mutawatir meyakinkan? Iya, meyakinkan lafad-lafadnya. Tetapi maknanya. Belum tentu kita memahami dengan benar. Dia bisa memiliki makna pertama, makna kedua, makna ketiga. Maka ayat pun. Qat'iyut tubut. Sabitnya memang qat'i tetapi dia dalam keadaan tidak jelas secara makna kata mereka kata mereka abdullah dari mu'tazilah terus bagaimana <laughs> kalau cocok mereka ambil kalau nggak cocok hadis itu meragukan ayat-ayat itu walaupun kalimat-kalimatnya tidak mungkin salah tetapi maknanya bisa sekian makna maka zonni tau zonni masih belum tentu Rasulullah salam al-afiyah. anta la tusabu ala ma haqqi wa tu'aqab ala ma Maka jangan kau menjadi orang yang mengikuti hawa nafsu. Mengikuti kebenaran kalau cocok dengan hawa nafsu. Menyelisihi kebenaran kalau tidak cocok dengan hawa nafsu. Kata Umar bin Abdul Aziz, maka engkau tidak dapat pahala ketika mengikuti kebenaran dan diazab ketika engkau meninggalkan kebenaran. Kenapa nggak diberi pahala? Niatmu bukan mengikuti kebenaran. Karena kebetulan cocok dengan hawa nafsumu. Itu saja. Maka tidak dapat pahala. Innamal a'malu bin niat. Kamu mengikuti kebenaran bukan karena kebenaran itu sendiri tetapi karena engkau kebetulan mencocoki hawa nafsumu kamu terima. Maka sesungguhnya engkau mengikuti hawa nafsu yang kebetulan cocok dengan agama. Lihat ikhwani fiddina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan annal a'mal bin niyat. Yang namanya amalan tergantung niatnya liannaka innama taba'ta hawaka fil mawdi'aini karena sesungguhnya engkau mengikuti hawa nafsu dalam dua tempat tersebut yang kau cocoki kebenaran karena hawa nafsu yang kau selisihi kebenaran karena hawa nafsu maka innal a'mala binniyat amal itu tergantung niatnya wa inna malikul limri'in manawa. sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya maka ketika engkau mengikuti kebenaran tersebut karena cocok dengan hawa kau tidak dapat pahala karena engkau bukan mengikuti kebenaran mengikuti hawa nafsu yang kebetulan cocok dengan kebenaran. Wal amal yattabi qasd sahibihi wa iradatihi. Yang namanya amal mengikuti tujuan pelakunya. Yang namanya amalan, amal perbuatan itu diukur, dinilai dengan niat dan tujuan si pelaku. Wa iradatihi dan kehendaknya, apa yang dia maukan. فالاعتقاد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه maka keinginan yang kuat juga mengikuti ilmu tentangnya dan pembenarannya faida kana tabi'an lil iman kana minal iman kalau ternyata engkau mengerjakannya karena keyakinan kepada Allah dan Rasulnya karena keyakinan pada kebenaran Quran dan hadis maka engkau berarti membenarkan Quran dan hadis maka engkau mendapatkan pahala min minal iman kama annal amal salih idza kana min niyyati salihah min niyatin salihah kana salihan demikian pula amalan yang saleh kalau niatnya lurus liatnya benar maka amalannya saleh wa illa fala kalau tidak ya tidak Kalau niatnya jelek ya jelek. Ikhwani fi din a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان كعمل أهل الصلاة التابع لغير قصد أهل الصلاة maka ucapan ahlul iman karena mengikuti golongan yang bukan ahlul iman sama dengan orang yang mengamalkan amalan soleh karena niatnya bukan niat yang soleh bahkan bukan mengikuti ahli salah sama yang pertama dengan yang kedua sama kamu kenapa mengatakan kalimat ini ini kalimat hak kalimat kebenaran karena agama saya mengikuti si fulan. Pokoknya apapun yang dia katakan saya ikuti. Lihat, Dia mengucapkan satu kebenaran, bagus sekali. Ternyata ketika dilihat nilainya seberapa, dilihat dari niatnya, apa niatmu? Ternyata niatnya benar-benar dia adalah seorang muqallid muta'assib atau seorang yang naudzubillah kufur menyembah manusia. Biar saya kasih contoh yang ekstrim. Saya, ibadah saya menyembah si bulan. Si bulan berkata begitu, maka saya pun berkata segitu. Persis. Padahal ucapannya tadi benar. Tetapi i'tiqadnya kufur. Masuk yang mana? Ahlul iman atau ahlul kufur? Ahlul kufur. Walaupun ucapannya kebetulan saat itu mencocok kebenaran. Karena Nabi saya adalah si fulan. Si fulan ngomong begitu, saya ikut begitu. Nabinya si fulan, bukan Nabi Muhammad SAW, kafir. Itu barakallahu fikum contoh pertama. Sama dengan seorang yang beramal dengan satu amalan yang bagus, yang soleh. Masya Allah. Ditanya kenapa kamu mengerjakan amalan yang bagus seperti ini? Sama jawabannya seperti tadi. Karena saya melihat aliran sesat ini mengerjakannya maka saya ikut. Karena saya memang ikut mereka. Kebetulan dalam amalan itu sama. Bagaimana? Tentunya tidak ada nilainya sama sekali. Qala فقول أهل الإيمان وفي المعتزلة زنادقة كثيرة di dalam Mu'tazilah. Ada zanadiqatu kesirah, ada zindiq yang sangat banyak di dalamnya. Wa fihi man dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Di antara mereka ada orang-orang yang sesat dari jalan yang lurus di dalam kehidupannya di dunia dalam keadaan mengira bahwa mereka sedang berbuat baik ada di dalam Mu'tazilah. Penolak takdir Qadariyah ada dalam Mu'tazilah. Penolak sifat ada dalam Mu'tazilah. Golongan apa lagi? Di dalam Mu'tazilah lengkap. Mengapa demikian? Karena kaedahnya mendahulukan akal di atas nakal. Mendahulukan akal di atas an-nakal Akhirnya berakibat dengan sekian kesesatan, sekian kekufuran. Selesai pembahasan Mu'tazilah. Yang berikutnya Al-Jahmiyah. Wal Jahmiyatu humul muntasibuna ila Jahm ibn Safwan As-Samarqandi. Adapun aliran Jahmiyah dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Jahm bin Safwan dari Samarkand wa huwa alladhi adhara nafya sifat wa ta'til yaitu golongan yang menampakkan penolakan terhadap sifat-sifat ada nggak dalam Mu'tazilah ada wa huwa akhd akhadha dzalika 'anil Ja'd ibn Dirham dia mengambil pemahaman kufur ini dari Ja'd ibn Dirham الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط yaitu yang pernah yang berakhir dengan disembelih oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri atau Al-Qusari di daerah Wasit. Ingat akidah wasatiyah? Disebut akidah wasatiyah karena penduduk Wasit datang menemui Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan bertanya, "Berikan pada kami penjelasan ringkas terhadap akidah yang lurus dari Ahlus sunnah wal jamaah yang kalau kita berpegang dengannya kami selamat dan kalau kami menyelisihi kami binasa. Maka dijawab oleh Syekhul Islam rahimahullah bahwa Ahlus Sunnah wal jamaah al-mansurah ila qiyamis sa'ah atau ta'ifah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahlu sunnati wal jamaah ila akhirnya hada i'tiqadul firqatun najiyah al mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jamaah diterangkan maka dijuluki dengan aqidah wasatiyah itu daerah wasit fa inahu khataban nas fi yaum Eid al-Adha Khalid al-Qusairi berkhutbah di hari Idul Adha kemudian berkata kepada manusia kepada kaum muslimin ayyuhan nas dhahu dhahayakum Allah dhahayakum fa inni mudahhin bil ja'd bin dirham wahai manusia dhahu silahkan sembelih sembelihan-sembelihan kalian aku akan menyembelih jad bin Dirham maka beliau turun dari mimbarnya kemudian beliau menyembelih jad bin Dirham disebutkan alasannya innahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila. Orang ini menganggap bahwa Allah tidak mengambil Ibrahim sebagai khalilnya. Pada dalam Al-Quran Allah katakan Wattakhadallahu Ibrahim khalila Walam yukallim Musa taklima Dan menganggap bahwa Allah tidak mengajak bicara Musa Karena Jahmiyah, ah, karena Ja'ad bin Dirham menyatakan Allah tidak berbicara. Maka tidak mengajak bicara Musa. Padahal Allah yang mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Ta'ala Allah amma yaqulul Ja'd uluwan kabira. Maha tinggi Allah, maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh Ja'ad bin Dirham setinggi-tingginya. Tsumma nazala fadabahahu. Kemudian turunlah beliau Khalid al-Kusari, kemudian beliau sembelih dan beliau sebagai penguasa setempat Artinya bukan orang sembarangan. Jangan kemudian oh berarti boleh kita sembelih orang-orang yang kufur seperti itu. Kamu siapa? Ini penguasa. Gubernur di daerah wasit. Barakallahu fikum. Wa kana dzalika ba'da istifta'i ulama. Ditambah lagi bukan hanya karena beliau penguasa, juga beliau sudah istifta. Meminta fatwa meminta bimbingan dan bertanya kepada para ulama di zamannya, bagaimana pendapat engkau, bagaimana pendapat engkau, orang yang berkata demikian demikian, kafir, yustatab, salah satu ayam, wa intab, wa illa duribat uluquh. Diminta taubat, dimurtad kalimat seperti ini. Kalau dia tidak mau taubat, maka dikasih waktu tiga hari. Kalau tetap tidak mau taubat, dudah. kucila atau duribat unuquh, dipenggal lehernya. Siapa yang ditanya? Para ulama di zaman itu dan para ulama di zaman itu adalah para salafus saleh rahimahumullahu taala. Wa kana Jahm ba'dahu bi Khurasan. Itu Ja'ad bin Dirham. Sedangkan Jahm bin Safwan pelanjutnya di daerah Khurasan. Dia tampakkan makalatahu hunak. Dia tampakkan pendapat-pendapatnya yang sesat di sana di daerah yang namanya Khurasan. Watabi'ahu 'alaiha unas diikuti oleh beberapa orang di sana. Ba'da an taraka arba'ina yauman setelah dia meninggalkan salat 40 hari, 40 malam ngurung diri di rumahnya tidak berbuat apapun. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Mengapa? Syakkan fi rabbih karena ragu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa ragu? Wa kana dzalika limunadharatihi qauman karena dia habis berdebat dengan satu kaum dari kalangan musyrikin yuqalu lahum as-sumaniyah yang alirannya dijuluki aliran sumaniyah yaitu kaum filsafat dari India. Kaum filsafat dari India penyembah berhala. Alladzina yunkiruna minal ilmi ma siwal hissiyat. Yang mereka tidak percaya pada apapun dari keyakinan-keyakinan kecuali yang bisa diraba oleh panca indera. Ini aliran Sumaniyah. Aliran musyrikin. Maka dia bertanya atau mereka bertanya pada Jahm bin Safwan, "Ya Jahm, ada rabbuk?" Tuhanmu itu allati ta'buduhu yang kamu sembah hal yura apakah bisa dilihat au yusham apakah bisa dicium baunya au yudaq atau bisa dirasakan au yulmas atau bisa diraba Jaham menjawab la tidak kalau huwa ma'dum kalau tidak maka berarti tidak ada Ikhwani fidina azakumullah persis ya, seperti debatnya PKI ya, di Indonesia ketika ingin mengkufurkan kaum muslimin. Ya, di mana Tuhanmu? Saya mau lihat. Kalau yang namanya ada, imam bisa didengar suaranya, atau bisa dilihat dengan mata, atau bisa diraba, atau bisa dirasa. Coba sebutkan salah satunya. Oh ini nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba. Berarti nggak ada, kata mereka. Nggak ada Tuhan. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah perbedaannya adapun Sumani yang penyembah berhala menyatakan Tuhan saya terlihat. Patung-patung Buddha mereka atau patung-patung Hindu mereka yang memiliki kadang-kadang ada tangannya enam, ada yang memiliki belalai, ada yang segala macam. Ikhwan ibn a'azakumullah Jabir bin Sofwan ditanya demikian, berarti ma'dum. Termakan. Pulang ke rumahnya. Fabaqiya arba'ina yawman la ya'budu syai'a. Dia pulang ke rumahnya, ngurung diri di rumahnya, nggak sholat, nggak ibadah, nggak baca Quran, nggak ngapapun, ngelamun. 40 hari 40 malam kebingungan. Jadi Tuhan saya kayak apa? Seperti apa? Dilihat tidak bisa, diraba tidak bisa, didengar tidak bisa. Ila akhirih. Dia lupa pada ayat Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai." Allah tidak serupa dengan apapun. Dia lupa dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Yu'minuna bil ghaibi." Bahwa orang beriman itu beriman kepada yang gaib. Mereka percaya dengan bukti-buktinya. Itu lupa. Sehingga berpikir, berpikir, berpikir, kemudian menentukan. Fakara wa qaddar. Berfikir dan menentukan. Fakutila kaifa qaddar. Thumma kutila kaifa qaddar. Kemudian dia berfikir dan menentukan celaka apa yang dia tentukan. Kemudian celakalah apa yang dia tentukan. Dia menentukan kekufuran untuk dirinya. Dia menyatakan setelah 40 hari 40 malam menyatakan pada mereka, Allah fi kulli syai'in wa ma'a kulli syai'. Allah di setiap sesuatu bersama setiap sesuatu bahwa Allah itu kata dia adalah hakikatul wujud la wujuda illallah hakikat wujud adapun yang ada ini semuanya bukan wujud yang wujud hanya Allah Subhanahu wa taala maka semua yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala mirip dengan apa yang diucapkan oleh Said Akil Siraj ketika berbicara tentang akidah wahdatul wujud. Kalimat aku adalah Allah itu sesungguhnya benar. Kalau saja saya hidup di zaman seksi Siti Jenar, saya akan menjadi pembelanya. Kenapa dia dibunuh? Karena mengucapkan kalimat itu. pada itu kalimat yang benar. Aku adalah Allah. Mengapa? Karena akunya saya akan berakhir ketika saya mati. Akunya si Ahmad akan berakhir ketika dia mati. Akunya si Fulan semua akan berakhir, tetapi aku yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Permainan filsafat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Semua kamu lihat, Mu'tazilah tersesat karena filsafat. Jaham bin Safwan tersesat. Karena filsafat. Ketemu dengan Hindi atau dengan golongan kafir yang mengajak debat dengan mantik, dengan ilmu kalam, termakan. Inilah bahayanya mantik dan ilmu kalam. Mantamantak fakat dazandak Dan ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Padahal kita kaum muslimin di Indonesia ini. Mayoritasnya Mazhab Syafi'i. Masa nggak kenal ucapan Imam Syafi'i? Hukumku pada mereka yang bermantik memakai ilmu kalam adalah dipukul dengan sendal atau pelepas korma. Dikelilingkan ke seluruh kampung. Inilah hukuman orang yang meninggalkan sunnah kepada ilmu kalam. Ilmu mantik. Ikhwani muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahaya. Bisa kufur bisa berani menyatakan saya adalah Allah. Berani menyatakan aku adalah Allah. Berani mengatakan di Bandung anjing hu akbar. Astagfirullah. Berani mengatakan dan semua punya jawaban. Jawaban filsafat. Maksud saya, maksud saya, maksud saya, maksud saya. Maksudmu bainaka wa baina rabbak. Adapun kami mendengar kamu mengucapkan ucapan kafir. Mau apa lagi? Kami akan hukumi dengan apa yang kami dengar, apa yang kami tahu, apa yang kami lihat bahwa engkau mengucapkan kalimat kufur. Ikhwani fi din muslimin rahimani wa rahimakumullah. Permainan-permainan ilmu kalam ini barakallahu fikum sangat berbahaya, sangat sangat sangat berbahaya. Orang jadi berani mengucapkan kalimat-kalimat kufur karena filsafat. Qala dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah akhirnya Jaham setelah 40 hari 40 malam tidak salat, tidak ibadah. Thumma lamma khala qalbuhu min ma'budin ya'lahuhu Tentunya ketika tidak sholat, tidak beribadah, kosong hatinya. Naqasya syaitan. Karena kosong hatinya, syaitan datang dan kemudian dikatakan atau diukirkan dalam hatinya nakasha artinya diukir satu keyakinan yang batil nahatahu fikru yang sudah diukir oleh pikirannya sendiri didukung oleh syaitan maka berbicaralah dia setelah itu innahul wujudul mutlak bahwa Tuhanku adalah keberadaan yang mutlak semua ini sesungguhnya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Akhirnya kalimat tauhidnya bukan la ilaha illallah. Dia buang la ilaha illallah. Dia bakar la ilaha illallah. Karena tauhid yang dipakai adalah la illallah. Apa artinya itu? La illallah. Bukan la ilaha illallah. Bukan. La illallah. Tidak ada kecuali Allah. Nggak ada keberadaan yang hakiki. Tidak ada yang namanya ada kecuali Allah. Tidak ada yang namanya aku kecuali Allah. Nggak ada yang namanya kamu kecuali Allah. Nggak ada semua itu nggak ada kecuali Allah Subhanahu Taala. Jadi mereka akan berkata apa itu Allah? Yang sana Allah. Ini Allah. Semua Allah. Karena tidak ada semua ini kecuali Allah Subhanahu Taala. Laqad junna jahmun. Sungguh telah gila Jahm bin Safwan. Junna, ini majnun. A'rabi. A'rabi itu orang badui. Yang biasanya orang bodoh. Mendengarkan ucapan Jahm tahu ini sesat. Kufur. Mendengarkan ucapan-ucapannya. Laqad junna jahmun. Ijzammi ilahahu. Sungguh telah gila Jahm ketika dia berkata bahwa Allah adalah alim tapi tidak punya ilmu. Allah besar tapi tidak punya kebesaran. Allah maha kuasa tapi tidak punya kekuasaan. Karena semua sifat ditolak. Nama tanpa makna menurut Johan bin Sofwan. Jadi kalimat alim bukan karena maknanya berilmu. Allah tidak punya sifat ilmu. Qadir bukan berarti punya kudroh sifat. Sifatnya nggak punya. Jadi qadir apa maknanya? Pokoknya qadir tapi tidak punya kudroh. Maka orang Arabi tadi menyatakan laqad junna jahmun, sungguh telah gila jahm. Ketika yusammi ilahau demikian demikian, ya jahm apakah engkau suka kalau saya katakan bapakmu pandai tapi nggak punya kepandaian, bapakmu besar tapi tidak punya kebesaran, dalam keadaan juga kecil tapi tidak punya kekecilan, wah bapakmu dalam keadaan apakah kamu suka? Apakah kamu ridha? Ikhwani fi din, azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya muncullah pertama kalinya pemikiran wahdatul wujud ya, yang dianut oleh Syekh Siti Jenar ya, yang dibela oleh orang-orang yang tidak memahaminya. Faqala innahul wujudul mutlak. Yang namanya Tuhan itu adalah keberadaan yang mutlak. Wa nafi jami'is sifat wa tasla bil ja'ad. Akhirnya dia menolak seluruh sifat persis mencocoki aliran pemahaman Ja'ad bin Dirham. qad qila inna Ja'dan kana qad ittasala bi Sabi'ah. Dikatakan pula bahwa Ja'ad itu mengambil ilmunya dari kaum Sabi'ah. Sabi'in. Siapa kaum Sabi'ah? Mereka adalah kaum filsafat Yunani. Ternyata dedengkotnya Yunani. Maka kalau belajar filsafat jangan heran. Yang disebutkan di sana bukan qala Umar bin Khattab, qala Abu Bakar Siddiq. Yang disebutkan bukan qala imam kada, imam fulan. Yang disebut bukan qala Ibnu Mas'ud atau qala Ibnu Abbas, qala Mujahid rahimahullah. Tidak. Yang disebut di dalam pelajaran filsafat qala Plato, qala Aristo, qala siapa lagi? Freud, Man haula? Haulai kuffarun al Yunan. Mereka orang-orang kafir dari Yunani. Ternyata ketika ditelusuri benang merahnya, ujung-ujungnya dari filsafat Yunani. Datang Islam, masuk Islam sebagian mereka. Tiba-tiba dibalikkan lagi ke sana oleh Ja'ad bin Dirham, dilanjutkan oleh Jaham bin Sofwan, dilanjutkan oleh Syekh Siti Jenar. Ikhwani fidina azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kita. Ternyata mengambil dari Sabi'ah al-falasifah dari penduduk Haran. Wa anahu aydan akhadha syai'an min ba'dil Yahudi. Juga Ja'at mengambil sebagian dari Yahudi yang menyimpang. Yahudi yang menyimpang. Sudah Yahudi menyimpang lagi yaitu golongan yang ikut bersama Labid ibn al-Aqsam. Labid ibn al-Aqsam adalah tokoh Yahudi tukang sihir yang mensihir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah SAW hanya terpengaruh sedikit dan kemudian itu menjadi sebab turunnya surat Al-Alaq dan An-Nas. Muawwidatain. Faqutila Jahmun bi Khurasan. Berakhir Jahm dengan dibunuh di Khurasan. Qatalahu Salm ibni Ahwaz. Dibunuh oleh Salm ibni Ahwaz. Walakin kanat qad fashat maqalatuhu fin nas. Tetapi ucapannya sudah tersebar di tengah-tengah manusia. Wa taqalladahum ba'daha al-Mu'tazilah. Maka setelah Jahm bin Safwan di belakangnya muncul Mu'tazilah. Dalam tanda petik ya, meluruskan, memperbaiki apa yang diucapkan oleh Jahm bin Sofwan. Saya katakan dalam tanda petik artinya bukan meluruskan benar-benar meluruskan, bukan. Tetapi di antara perkara yang terlalu ekstrim dikurangi sedikit. Ya. Sehingga Jahm bin Sofwan mengatakan Allah tidak punya sifat seluruhnya. Mu'tazilah bukan tidak punya sifat. Tetapi sifat itu maksudnya begini. Sifat ini maksudnya begitu. Ditakwilkan dengan takwilat. Kami terima sifat, tetapi maksudnya itu bukan sifat. Ila akhirnya. Barakallahu fiikum yang tadinya menolak dengan tanpa alasan apapun pokoknya Allah tidak punya sifat apapun karena Allah bukan benda, Allah bukan makhluk. Kalau punya sifat itu benda. Allah bukan benda maka Allah tidak punya sifat. Itu Jahmiyah. Adapun Mu'tazilah Allah punya sifat ini tapi maksudnya bukan itu. Allah punya sifat ini, tapi maksudnya bukan ini. Ila akhirnya. Walakin kana jam adkhala fit ta'til. Hanya saja Jaham bin Safwan lebih dalam lagi dalam menolak sifat. Mu'tazilah agak banci. Berarti kalau diurut dari Jahmiyah muncul Mu'tazilah. Mu'tazilah itu Jahmiyah banci. Mu'tazilah muncul lagi di bawahnya Asy'ariyah. Asy'ariyah Mu'tazilah banci. Kalau Mu'tazilahnya Jahmiyah banci. Paham? Dari sini diperalus oleh Mu'tazilah. Dari Mu'tazilah diperalus lagi oleh Asy'ariyah. Hanya saja alhamdulillah Abul Hasan Al-Asy'ari bertaubat di akhir umrah dan mengumumkan taubatnya dan menyatakan aku keliru dan aku salah dan aku tulis akidahku bahwa aku mengikuti akidah ahli sunnah wal jamaah tidak menolak sifat tidak menakwilkan sifat kemudian beliau tulis kitab al ibanah walaupun masih ada ketergelinciran sedikit tetapi globalnya sudah seperti ahli sunnah wal jamaah ikhwan ibn azakumullah maka sangat menyedihkan kalau kemudian sebagian kaum muslimin masih berpegang dengan akidah beliau yang lama, yang beliau sudah rujuk daripadanya. Kalau kita mengikuti Abul Hasan al Ashari, semestinya kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala dari pemikiran yang salah, sebagaimana beliau telah bertaubat dan kita terangkan pemikiran atau pemahaman al wal jamaah yang beliau tuliskan di akhir hidupnya agar kita membantu taubatnya beliau rahimahullah seharusnya demikian نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم عجبت للشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم Aku heran bagaimana syaitan mengajak kepada kekafiran terang-terangan.